Kita kemarin telah melewati hadis berapa? Lima hadis yang dibawakan lima Bukhari dalam bab yang pertama <clears throat> dan penjelasan dari Syekh bin Bas rahimahullah taala kita <clears throat> sampai pada halaman 29 tolong diperhatikan <clears throat> Qala Syekh bin Bas rahimallahu taala <clears throat> Wa hadhihi alfat kulluha taduru ala khal'i awthanihim allati ya'budunaha min dunillah yakni lafat-lafat hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini Lafatnya berbeda-beda tapi maknanya insyaallah mutahid, yakni tidak ada beda dari sisi makna yang dikandung oleh semua lafaz hadis ini <clears throat> dan tuntutan dari lafaz ini semuanya berputar pada khal autanihim supaya mereka para musyrikun melepaskan berhala-berhala mereka yang mereka ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala atau mereka ibadahi bersama Allah Subhanahu wa taala. Alat ya'budunaha min dunillah aw ma Allah. Tentunya demikian. Walaupun pada hakikatnya adalah mereka mengibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan autan ini cuma dari kata watan Maknanya adalah berhala. Itulah sesembahan mereka. Dan ini bukan berarti sekarang sudah tidak ada. Bahkan sampai hari ini berhala-berhala yang mereka ibadah dari selain Allah, baik mereka yang mengucapkan kalimat tauhid atau mereka yang memang kafir asli, sampai hari ini masih memiliki berhala-berhala ini cuma mereka namanya dengan nama lain kuburiyun atau dari kalangan mutasawwifah orang-orang sufi dari kuburiyin sampai hari ini mereka melihat berhala dari selain Allah cuma mereka menamai apa namanya apa namanya wasilah dan semisalnya atau mereka namai perantara atau mereka namai sebab ini nama-nama yang mereka gunakan untuk mengelabui orang lain supaya dianggap bahwasanya mereka telah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya pada hakikatnya mereka mengibadai sesembahan-sesembahan dari selain Allah walaupun mereka namanya apa? Al-wasilah. Mafhum? Orang-orang sufi mereka memiliki wasilah ketika mereka mengibadai Allah Ketika mereka beribadah kepada Allah mereka wasilah dan wasilah mereka itu disebut dengan apa? Syekh. Mereka menyebutnya syekh. Jadi Syekh tariqah. Mereka seru, mereka panggil, mereka berdoa kepada syekh tadi supaya mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga tertentu sampai hari kita ini musyrikin di zaman kita ini juga tertentu untuk melepaskan berhala-berhala mereka yang mereka namai dengan nama wasilah. Kemarin telah kita singgung sebagian ayat yang menyinggung masalah ini. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Yakni tinggalkanlah maksud kepada Allah. Dan wabtagu dan mencarilah al-wasilah kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah Nah, wasilah ini dipahami oleh orang-orang sufi adalah syekhut tariqah atau yang dikubur baik wali atau nabi atau orang asal teman yang lainnya mereka namai wasilah padahal itu adalah pada ikatnya apa pada ikatnya mereka adalah dijadikan berhala dari selain Allah Subhanahu wa taala nah itu maka kalau itu dakwah yang hari itu Rasulullah SAW mengutus Mu'ad ke Yaman dan mengutus Abu Musa al-As'ari ke Yaman ya kan supaya mereka dari kalangan Yahud dan Nasara ayat Nasara Yahud supaya mereka melepaskan berhala berhala mereka dari selain Allah sampai hari ini juga dakwah ini tetap juga menuntut bagi mereka yang mengucapkan kalimat tauhid terkhusus dan bagi para berhalanisme atau orang-orang yang menyembah berhala, kafir asli, wasniyin, juga harus melepaskan hal-hal yang mereka ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini, wadil alfadhu kulluha tadur ala khalqi awsanihim lati ya'budunaha min dunillah. Lafaz yang semuanya dibawakan oleh para rawi sebagainya berbeda kalimatnya, ini semuanya berputar, berporos supaya mereka melepaskan Wasan-wasan mereka, berhala-berhala mereka yang mereka ibadainya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah tauhid bukan berhenti di hari itu. Bahkan sampai hari kiamat enggak ada habisnya. Mafhum? Dan itu sesuai dengan hikmahnya Allah taala. Musyrikin sampai hari ini bahkan sampai hari, sampai hari kiamat mereka tetap ada. Wa ala ifradillahi bil ibadah. Tapi di sini taduru ala qal'i yausanihim wa ala ifradillahi bil ibadah. Ini makna kalimat tauhid. Supaya mereka melepaskan berhala mereka dari selain Allah yang mereka ibadah dari selain Allah dan supaya mereka mengesahkan Allah, mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Ini makna kalimat la ilaha illallah. Wa tauhidi bil ibadah dan agar mereka mengesahkan Allah menjadikan satu-satunya sesembahan satu-satunya yang berhak diibadai subhanahu wa taala wal imani bi rasulihi Muhammadin alaihi wasallam dan juga mereka harus beriman dengan utusannya utusan Allah Muhammad alaihi wasallam dan ini muqtada kalimat syahadataini konsekuensi dan tuntutan dan lawazim dari kalimat syahadataini itulah yang <clears throat> misi yang dibawa oleh Mu'ad bin Jabal yang dibawa oleh beliau yang ketika beliau diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman. Qauluhu fa in ajabu lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fil yawm wal lailah thumma dzakara zakat. Fa in ajabu lidzalik maka jika mereka mengijabai menyambut menerima lidzalika yakni isyarat kepada dakwah tauhid tadi. Dalam arti meninggalkan berhala dari selain Allah yang mereka ibadahi dan mengesahkan Allah dalam beribadah. Inilah ijabah lidalik menyambut dakwanya Rasulullah yang dibawa oleh Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Jika mereka menyambut tauhid, fa'alimuhum maka kabari mereka. Beritahu mereka bahwasanya Allah Ta'ala Allah mewajibkan atas mereka salat lima waktu. Beliau mulailah satu hari semalam. Semua zakar zakat kemudian menyebutkan zakat. Mahfum di sini. Inilah rentetan ataupun marotib dalam dakwah. Bagaimana seorang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala bukan terikat dengan partai, dengan organisasi, dengan kelompok atau dengan tarekat tertentu di mana mereka dalam ikatan tadi tetap dalam kondisi bodoh tentang tauhid walaupun mereka sholat, zakat, puasa, haji dan yang semisalnya yang pada dasarnya kadang batal tidak bermanfaat sholat mereka, haji mereka, puasa mereka, zakat mereka nggak bermanfaat. Kenapa? Karena landasannya rapuh. Maka beda antara dakwah yang beliau SAW sampaikan dengan dakwah yang selama ini kita jumpai di pertengahan kaum muslimin di antara antara Jamaatul Tablik. Organisasi yang mereka fanatik dengan organisasi seperti yang sekarang kita jumpai di negeri kita ini. Banyak di antara mereka enggak paham tentang makna kalimat la ilaha illallah. Walaupun dalam sedekah, dalam zakat, dalam ibadah yang lain mereka sangat semangat. Fa'ulima bihadza annal asas wa ayyud an-nasu ila tauhidillah. Maka diketahui dengan lafaz-lafaz tadi dan lafaz hadis tadi bahwasanya asas dengan ini kita ketahui bahwasanya asas yang paling mendasar asas juga bahasa kita asas sama saja yaitu manusia diseru diajak didakwai kepada mengesahkan Allah taala Wal-ikhlas lahu dan diajak untuk memurnikan semua amalannya hanyalah untuk dia Allah. Ini namanya tauhidul ibadah. Atau tauhidul uluhiyah. Memurnikan perbuatan kita hanyalah untuk Allah. Wa tarkil awthan wal asnam meninggalkan wasan-wasan sonam-sonam Alati ya'budunaha min dunillah yang mereka ibadai wasan-wasan tadi dan sanam-sanam tadi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa antakunal ibadatu lillahi wahdahu duna kulli masiwa dan akan keberadaan ibadah itu hanyalah untuk Allah tok tanpa apa saja selain selainnya. Apa saja selain Allah jangan diberi hak untuk diibadahi. Dan kesyirikan ini sekarang merata di mana-mana. Dan mereka yang gandrung dengan partai, yang fanatik dengan organisasi, mereka memejamkan mata dalam semua perkara ini. Syirik, biar berlalu syirik. Bid'ah, biar berlalu bid'ah, berlalu terus, jalan terus. Demi kepentingan apa? Hizbiyahnya, partainya, kelompoknya. Wa qadal rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Wa qadal. Mananya apa? Mana kata? Wasok. Dan Rabb kamu mewasiatkan. Janganlah kalian mengibadah kecuali kepadanya. Tok. Dan apa mana wasiat? Mana wasiat adalah apa? Amrun mut'akadun fihi. Perkara yang ditekankan itu namanya wasiat. Jadi perkara yang sangat tekankan oleh Allah SWT adalah agar kalian jangan mengibadah kecuali kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga takdimul ma'mul alal amil. Memberikan arti khusus. Hanyalah kami mengibadah engkau dan hanyalah kami nurut kepada hanyalah kepada engkau ya Allah. Dan ini ya ikhwah. Kalau kita merenungi dan memperhatikan ayat-ayat ini benar-benar dakwah tauhid dakwah yang sangat asing dari pertengahan kaum muslimin. gurba benar-benar Islam yang benar Islam yang gurba Yang sangat asing. Kenapa? Karena kita dapati mayoritas kaum muslimin sekarang ini bodoh akan perkara ini. Wa qad hadits tsani annahu qala li Mu'ad ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Wa kadza. Wa kadza. Di sini kaflik ini apa? Kafin untuk apa? Untuk tasbih. Hadis yang kedua juga serupa. Wa kaza hadis serupa juga hadis kedua juga serupa dengan hadis yang pertama. Dalam arti sama tuntutannya. Kafir untuk tasbih untuk penyerupaan. Artinya hadis yang kedua serupa dengan hadis yang pertama bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muad, "Mahqullahi 'alal ibad." Apa hanya Allah atas hamba? Wa hakul ibad Allah dan apa hanya hamba atas Allah. Nah. Wa akhbara Mu'adun annahu la yadri. Maka Mu'ad menghabarkan atas pertanyaan tersebut bahwasanya beliau nggak bisa jawab. Qala Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Nah. Hadi adatus sahabat anhum idza su'ilu amma la ya'lamun qalu Allah wa Rasul a'lam. Kalimat Allah wa Rasulullah a'lam ini kalimat menunjukkan bahwasanya mereka tidak tahu. Ini adatnya para sahabat. Jika mereka ditanya tentang apa yang mereka nggak mengetahui, mereka berkata Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Wa kadza fi hayatihi wa hadza fi hayati sallallahu alaihi wasallam wa ba'da wa ba'da wafati yuqalu Allahu a'lam aw la atri. Dan ini dalam masa kehidupannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Jawaban Allah wa Rasul a'lam. Ketika perkataan tadi atau pertanyaan yang diajukan kepada seorang dan antara mereka mereka nggak bisa jawab atau salah salah satu di antara mereka nggak bisa jawab maka jawabannya Allah wa Rasul a'lam. Ini ketika mas, mas, beliau masih hidup. Ba'da wafatihi yuqalu Allahu a'lam aw la atri. Sedangkan setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan Allahu a'lam atau tidak mengetahui. Saya tidak mengetahui. Ini pilihannya saya bin Bas dan juga dari para alim yang lain banyak seperti yang kita dengar seperti ini di masa hidupnya beliau sallallahu alaihi berkata orang yang nggak tahu ketika ditanya dalam satu permasalahan jawabnya Allah Rasul alam benar perhatikan ada setelah meninggalnya beliau siapanya Allah alam atau la adri Allah yang lebih tahu dan atau saya nggak mengetahui ini pilihannya saya bin bahas. adapun Syekh Muhammad naman Jami rahimahullah taala dalam kitabnya salah salah satu usul Beliau boleh juga mengatakan sekarang ini kita bilang Allah wa Rasulu a'lam. Artinya memang benar Rasulullah yang paling tahu tentang hukum-hukum syar'i semuanya. Allah wa Rasulu a'lam. Adapun manusia selain beliau banyak yang nggak tahu dalam perkara-perkara syar'i. Kata beliau dalam kitab beliau salah satu usul yang pernah kita lewati. Jadi beliau menyinggung para tulabul ilm mubtadiin para tulabul ilm yang mereka pemula kadang tersadadun mengomentari, melarang, nggak boleh kita bilang Allah wa Rasulullah alam setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada dasarnya kata beliau boleh. Dengan itibar, memang Rasulullah yang paling tahu tentang hukum syar'i secara menyeluruh. menyeluruh. Cuma yang kita dapati selain Syekh Muhammad Aman Jami, dalam istilah seperti ini kita dapati semuanya dari para alim yang kita dapati selama ini memang demikian bilang bahwasanya ketika kalimat Allah wa alam adalah diucapkan ketika beliau masih hidup. Ada setelah meninggalnya Rasulullah SAW maka diucapkan Allahu alam atau la adri. <clears throat> beliau li'annahu la ya'lamu ahwal al-ibad pada wafati ala sallallahu wasallam. Li'annahu la ya'lamu ahwal al-ibad pada wafati ala sallallahu wasallam. <clears throat> Kenapa? Karena setelah meninggalnya Rasulullah SAW, anak kecil jangan dibawa ke masjid waktu taklim. Taklimnya nggak jadi konsen. Oh, di sana ada umiknya, ada yang lainnya supaya dibawa. <clears throat> Karena tidak tahu keadaan-keadaan para hamba setelah meninggalnya beliau sholat sholatnya beliau salam nggak mengetahui tentang keadaannya hamba setelah meninggalnya beliau sallallahu alaihi sallallahu haqqullah ala ibad ayak ya'budu walau yusriku yusyriku bihi Ini alasannya saya bin Kenapa? Setelah meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam kita bilang Allah a'lam. Tidak kita sambung dengan Allah wa Rasul a'lam karena setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mengetahui tentang keadaannya hamba. Tapi kalau berambil itu pada bahwasanya yang paling mengetahui tentang hukum syar'i secara menyeluruh adalah siapa? Beliau Rasul sallallahu alaihi Ya kan? Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu, maka insyaallah boleh. Antum bisa rujuk kepada kitabnya Syekh Muhammad Aman Jami dalam salah, salah satu usul. <clears throat> Sangat bagus sekali. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullah 'alal ibad." hanya Allah atas hamba, ayak buduhu wa la yusyriku bi syai'an. Supaya mereka mengibadai Dia Allah dan jangan menyentuhkan sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu apapun. Dan ini nakirah saya anin nakirah maka faedahnya umum apapun keadaan apapun tidak boleh Allah disekutukan nah sekarang karena keadaan perut breng Allah disekutukan dengan hukum di luar hukum Allah Subhanahu wa taala dengan apa? tunggangan demokrasi. Apa kepentingannya? Perut breng. Ya kan? keadaan yang cuma ngumpul dengan perut sekarang ini mereka menyekutukan Allah melalui media demokrasi bukan sakit bukan apa bukan apa tapi karena apa karena kepentingan perut demikian juga menyekutukan Allah dengan karena apa kepentingan harta benda dunia nggak turun dengan dukun nggak turun dengan sihir maka kalau itu perhatikan ya ikhwah akidah yang benar, dakwah yang benar pada masa-masa seperti ini adalah benar-benar sangat berubah, sangat asing di pertengahan kaum muslimin. Ada hakku Allah adam. Ini hanya Allah yang paling besar. Yakni agar para hamba mengibadai Allah tak dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Ini hanya Allah yang paling terbesar. Hakku Allah adam. Adam ini tafdil yang paling terbesar sudah so, lafadznya di sini, al-a'dham yang paling terbesar. Hakku al-a'dham ayyah ayyubudullah wahdahu duna kulli siwa. hanya Allah yang paling terbesar sekarang ini banyak terlantarkan oleh kaum muslimin. Dirampas, hanya Allah terbesar ini diberikan kepada makhluk. Diberikan kepada diri mereka masing-masing. Maka banyak di antara mereka sekarang ini mengibadai tawagid, wa yuti'u awamirahu ya kan hakku ala adam ayya'budullaha wahdahu duna kulli masiwa agar mereka mengibadah Allah tak tanpa selain dia apapun bentuknya wa yuti'u awamirahu agar mereka juga mentaati perintah-perintahnya Allah wa yantahu dan berhenti an-nawahihi dari semua larangan-larangan Allah ala wajil ikhlas di sini Kalimat ala wajil ikhlas ini kalimat yang perlu diperhatikan ala wajil ikhlas. Meninggalkan larangan-larangan Allah dan mentaati semua perintahnya harus di atas segi al-ikhlas. Memang niatnya karena Allah bukan niat karena apa? Peraturan. Sekarang kita dapati karena manusia sudah ganggu dengan peraturan, nggak pernah tahu tentang mana ikhlas, meninggalkan perkara yang karena apa? Karena peraturan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena takut makhluk sesamanya. Karena takut tata aturan yang yang ada sehingga mereka meninggalkan perkara yang dilarang atau melakukan perintah. Maka kalimat di sini kalimat yang sangat penting ala wajil ikhlas kalimat yang sangat perlu diperhatikan ala wajil ikhlas lahu subhanahu wa taala. Maka kalimat tauhid disebutkan kalimatul ikhlas. Kalimat la ilaha illallah penyebutannya banyak kalimatun kalimat kalimatul ikhlas. Kalimatun fariqatun baina milatil kufur wa millatil islam. Nah, kalimat takwa. Ini kalimat la ilaha illallah. Yang Rasulullah mengutus Mu'ad ke Yaman supaya membawa kalimat ini. Kalimat la ilaha dengan dengan, dengan istilah apa? Kalimat takwa, kalimat ikhlas, kalimatun fariqatun bainal baina milladul kufur wa islam. Nah, kalau memang farik apa beda? Harusnya diketahui tentang tuntutan maknanya. Kalau nggak diketahui, ya nggak berguna bagi orang yang mengucapkannya. Kenapa? Karena tidak bisa membedakan antara apa yang dia ibadahi dari selain Allah dan apa yang dia ibadahi yang sebenarnya, yang punya hak. Maka nggak berguna bagi yang mengucapkannya. Fayak buduhu, ayak buduhu bitoat. Maka mereka harus mengibadai Allah dengan taat alati amarahum biha. Yang Allah telah memerintahkan mereka dengan ketaatan tersebut. Salatuhum wa zakatuhum wa shaumuhum wa hajjuhum wa ghairu dzalik yakhussuhu bidzalika wa yufriduhu bidzalik. Salat mereka, zakat mereka, puasa mereka, haji mereka dan yang lainnya mereka harus mengkhususkannya dengan ikhlas tadi dan memurnikannya Allah dengan ikhlas tersebut hadza haqqu alaihim subhanahu wa ta'ala inilah haknya mereka atas haknya apa haknya Allah atas mereka, mereka subhanahu wa ta'ala nah, sekarang banyak manusia yang ingin menunaikan haji kondisinya sangat bodoh nah, sebelum haji harus mungkin serapi mungkin rumahnya pakaiannya, jenggotnya. Harus rapi mu, mungkin. Rumahnya dibikin se rapi mungkin untuk menyambut tamu. Pakaiannya bikin sebersih mungkin untuk menyambut apa? ibadah yang besar tadi dan juga demikian mukanya dibikin serapi mungkin. Jenggotnya harus di apa? dapatkan Dicabuti kalau bisa, nggak boleh tumbuh Nah itu distandarkan. Nah. Padahal mereka harus mentaati perintah-perintah Allah dan melarang dari larang-larangannya. Allah Alautil ikhlas. Ini karena kebodohan kaum muslimin. Dan para pembimbing jamaah haji benar-benar sangat bodoh. Lebih bodoh daripada himar atau keledai piaraannya. Lebih bodoh daripada kambing yang dia yang dia pelihara di rumahnya. Bukan mereka itu diajari supaya meninggalkan syirik, tidak. Maka itu perhatikan ya ikhwah. Antum baca dalam kitabnya Syekh Nasir Al-Albani Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali nasihat beliau yang paling didepankan adalah agar mereka benar-benar memiliki akidah yang benar. Juga disinggung dalam masalah-masalah apa? Masalah-masalah maksiat yang mereka terjang dan bid'ah. Dan caranya dalam motong jenggot dan yang semisalnya sebelum berangkat haji. Taib. Wa yakhlis eh, wa yakhla'u tilkal awthan lati ya'buduna ya'buduha. Jadi hanya Allah atas mereka agar mereka yakhla'u. Kalau yakhla'u lepas meninggalkan berhala-berhala itu yang mereka ibadah dari selain Allah min dan berupa ahjar. Ahjar ini apa? Sama dari kata hajar ini batu-batu. Asyar pohon-pohon amwat mereka orang-orang yang sudah mati wakawakib bintang-bintang dan wagaridalik dan yang lainnya. Ini pahamnya saya bin Bas rahimahullah taala tentang wakil tentang fakta. Sehingga mereka atau sehingga beliau tulis atau beliau ucapkan di sini wakawakib wagaridalik. Kenapa? Karena banyak manusia walaupun mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah ternyata apa? Beriman dengan bintang, Bintang ini menurunkan hujan, bintang ini membawa musibah, bintang ini membawa tanda kebaikan dan yang lainnya. Sekarang banyak kaum muslimin memiliki apa? Bintang masing-masing. Bintang apa? Bintang. Hmm? Scorpio, bintang kalau cengking. Tengok lagi. Nah, dan yang lainnya. Jadi saya bin bukan kemudian nggak tahu fakta yang ada di pertahanan kaum muslimin. Sampai dia beliau tahu walaupun belum dalam keadaan apa nggak pernah sabar ke negeri-negeri kufar, tapi beliau tahu tentang keberadaan kaum muslimin sampai pun seperti itu. Semua ثم hadis saya kul wallahu ahad. Kemudian beliau menyebutkan dua hadis ya kan? Beliau sallallahu alaihi wasallam atau di sini apa? Bukhari. Semua ذكر Imam Bukhari hadis saya kul wallahu ahad. Ya kan? Li idami sya'niha Kenapa disebutkan hadis ini? Karena sangat besar keberadaannya, Saatnya Apa saat itu? Hmm? Kil, tangi kil. Nungguin gak turu. Kil lungguh ngantuk. Baik, karena benar-benar sangat agung tentang hadis tersebut. Lianna suratul ikhlas. Tengok kalimat di sini surat al-ikhlas ini kul kul wallahu ahad adalah surat al-ikhlas surat yang menunjukkan tentang eh, eh surat, surat tauhid nah. wa surat al-aqidah dan surat al-aqidah wa akhbar anna ta'dilu sulsal quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya hadis ini adalah takdil sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an Wa kana yusalli biha fi qaumihi wa yaqra'u biha fi akhir salati qala akhbiruhu anna Allah yuhibbu. Yakni kama ahabbaha. Dan sungguhnya yang dulu orang itu salat dengan kalimat dengan apa dengan kul lalu ahad ini di kaum yang kah beliau orang yang mengimami kaumnya dan membaca kulhu ini kul ahad ini di akhir salatnya maka Rasulullah mengatakan akhbiruhu berilah tahu kabari dia bahwasanya Allah mencintai dia. Yakni yaitu karena apa? Karena sebagaimana dia tadi mencintai surat tersebut, surat tauhid, surat al-aqidah. Ya kan? Tapi bagi orang yang tidak mengetahui tentang makna yang benar, kalimat kul ahad adalah nanti dibikin apa? Dibikin sihir. Nah, dibikin apa? Dibikin pelet. Nah itu. Sedangkan makna yang benar adalah makna yang bertentangan dengan sihir mereka, dengan pelet mereka. Afilafdin hubbuka iyaha adkholakal jannatah. Dalam satu lafad, hubbuka iyaha cintamu kepada kul wallahu ahad ini memasukkan engkau ke dalam surga. yakni cintamu kepada kalimat la kalimat apa kalimat yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas ini menyebabkan kamu masuk sur surga atau kholakal jannah. Tentunya apa? Mencintai kalimat ini dengan konsekuensi yang benar. Bukan semua orang mencintai kalimat la ilaha illallah kemudian juga mencintai kul wallahu ahad sampai selesai kemudian masuk surga. Tentunya harus tahu tentang makna dan kandungannya dan bagaimana lawazimnya. Konsekuensinya berlepas diri dari syirik. Membenci syirik, membenci ahlu syirik. Dan mengesahkan Allah dalam beribadat tok. ha. Dan semua kesyirikan. Itu yang menuntut. Atau yang dengan itu dia masuk sur surga. Jika mati di atas hal tersebut. Bukan kemudian karena cinta kalimat. Kulullah ahad. Cinta kalimat la ilah tapi ternyata apa? di atas, tarikahnya orang-orang sufi, tablighiyah dan semisalnya. Ini sebagai kunci masuk surga. Ya kan? Kuncinya enggak ada giginya, kuncinya halus. Nah, kebing kunci surga enggak enggak enggak, nggak terbuka. Nah, kunci itu harus apa? Punya gigi. gigi. Nah, kalau enggak ada giginya gimana? Wa yakulul wahad Allahu samad lam yalid walam yulid walam yakul lahu kufuwan ahad. Faya suratul tawhid wa suratul aqidah fiha bayanu annahu subhanahu wa ta'ala wal wahid al ahad fi jami'il wujuh fi dhati wa asma'ihi wa sifatihi wa istihqaqihi al ibadat Ah, tengok di sini kalimat kullallahu ahad di sini surat yang dikatakan surat apa surat tauhid suratul aqidah dalamnya penjelasan di dalamnya ada penjelasan ada bayan Ya kan? Bahwasanya annahu subhanahu annahu damir sa'an. Damir sa'an itu faedahnya adalah beda dengan damir-damir yang lain. Kalau damir apa kembali kepada kalimat yang sebelumnya. Kalau damir sa'an kembali kepada apa yang akan datang annahu bahwasanya di sini penjelasan bahwasanya Allah itu Maha Suci dan Maha Tinggi. Dialah Al-Wahid yang Maha Esa. Al-Wahid Al-Ahad. Al-Wahid juga nama Allah, Al-Ahad juga nama Allah. Perhatikan al wahad juga nama Allah, Al-Had juga nama Allah. <clears throat> Jadi fi jamil dalam semua segi. Fi datihi Allah Maha Esa. Maha satu. Wa asma'ihi juga Maha satu artinya apa? Khusus bagi Allah tidak ada nama-nama yang berserikat dengan nama Allah Subhanahu wa taala dari sisi kandungannya. Kenapa? Karena nama Allah adalah nama sifat dan nama alam. Adapun nama selain Allah, nah, seorang dinamai dengan Rahim, tapi dia kadang nggak memiliki sifat rah rahmah. Tapi nama-nama Allah adalah khusus bagi Allah. Sifatnya juga terkandung dengan nama tersebut. Wasifati dan sifat-sifatnya. Seperti nama Allah Al-Hakim, maka memiliki sifat hikmah dan memiliki hak untuk ber, berhukum dan hukum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasliqati al-ibadah. Jadi perhatikan di sini. Dalam surat dalam surat apa surat Al-Qul wal wahad ini ada bayan ada penjelasan bahwasanya Allah Maha suci dan Maha tinggi. Dialah Al-Wahid, dialah yang esa. Yang Maha esa dalam segala segi. Dalam zatnya dan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Artinya tidak ada sifat Allah yang serupa dengan sifatnya makhluk dalam semua segi. Kecuali dalam satu sisi apa? Namanya saja. Allah punya sifat tangan, kita juga punya sifat tangan. Tapi hakikat daripada sifat tersebut berbeda. Tangan kita seperti ini. Tangan Allah adalah hakikatnya juga khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Wastiqaqi al-ibadah dan bahwasanya kullul ahad ini adalah ada penjelasan bahwasanya Allah memiliki hak untuk diibadahi memiliki hak. Wa annahu la kuf'an lahu. Dan sungguh bahwasanya Allah tidak ada kufan, tidak ada sepadan baginya. Walanit dalau tidak ada tandingan baginya. Dalam datnya, dalam semua perbuatannya. Di antaranya adalah hukumnya tidak ada tandingan baginya. Sekarang ini di muka bumi ini banyak manusia memberikan tandingan bagi Allah dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Syirik Nah. Seolah-olah bahwasanya kalau orang itu lepas daripada perdukunan, lepas daripada menyembah kubur, walaupun dia akan menegakkan hukum di luar hukum Allah, makanya saatnya sholat apa? Enak saja. Enggak masalah. Padahal walanid dalahu dalam semua haknya Allah Subhanahu wa taala antara adalah hukum. Mafhum? Dan hukum termasuk tawihidul ibadah dan juga termasuk tauhid apa tauhid rububiyah dua-duanya wa anna lam yalid dan sungguh Allah telah tidak melahirkan walam yulad dan juga tidak dilahirkan bahkan dengan mengklaim Allah itu punya anak bumi ini akan ter terpecah belah gimana ayatnya Mus'ab Fatakhirul zibalu hatta anda oleh rahmani waladah Takadu samawati tafarnam yatafattarna minhu. ha Takadu samawati. Ya? Masyaqqal ya? wantan wantan syaqqal ardu. Wa takhil jibalu hadda'an da'ul rahmani walada. Hampir-hampir langit-langit itu terpecah belah. Dan bumi itu juga akan hancur. Gunung-gunung akan berhamburan tatkala mereka mengklaim Allah punya anak. Anda'ul rahmani walada. Di mana kalau mereka mengklaim Allah punya anak. Jadi ayat ini ayat yang benar-benar benturan dengan kesyirikan. Di antara kesyirikan adalah mereka yang mengklaim Allah itu punya anak seperti keyakinannya Nasor, Nasoro. bosnya Yesus adalah apa? Tuhan ah, anak. Nah sekarang ini Nasoro ini agamanya dikukuhkan oleh penguasa-penguasa kaum muslimin di muka bumi ini ilaman Allah. Jadi maunya mengkukuhkan untuk hancurnya dunia. Mabum? Nah itu. Quran mengabarkan bahwasanya hampir-hampir langit itu terpecah belah. Bumi rusak, gunung-gunung berhamburan. Tatkala mereka mengklaim Allah punya anak. Jadi kesyirikan ini benar-benar sumber malapetaka dunia. Tapi walaupun demikian, ya kan, mereka yang gandrung dengan syirik demokrasi ini semuanya tidak ada dalam otak mereka, nggak terbesit, nggak apa. Yang penting breng. Nah, Nah itu. Makanya berarti kan ya ayat tadi menunjukkan bahwasanya benar-benar musibah terbesar adalah syirik. Tapi kalau orang itu karena tergiur dengan kawan-kawan, kawan-kawan dan omongan kawan-kawannya, wakil. Sebenarnya nih, ya kan mau bilang apa lagi memang adanya cuma ini ya kan? coba kalau mereka kekurangan nasi satu piring aja kalau gaji satu bulan di stop itu demo tapi hanya Allah diklaim Allah punya anak bumi akan hancur dengan sebab itu mereka tidak terasa coba kalau gaji mereka di stop satu bulan ya kan dunia dibangkitkan dari dudukan Ya kan? Mereka semuanya keliling jalan apa? Berhamburan di jalan sana. Seperti hewan ternak. Yel-yel mudah demo. Mudaharah tagutiyah. Tengok sini wa annahu lam yalid walam lam yulad. yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu, enggak pernah ada bagi Allah seorang pun sebagai tandingan dan serupa dengannya. Wa anau samad dan sungguh Allah adalah samad Allah di tasmudu ilail khalaiku fi hajatiyah. Samad yakni mananya adalah semua khalaik semua ciptaan Allah semua hamba Allah adalah tasmudu kepadanya. Bergantung kepadanya dalam semua kebutuhannya. Kulul khalaik yasmuduna ilaihi wa taksiduhu fi hajatiyah kulihat Semua hamba Allah bergantung kepadanya dan menuju kepadanya dalam semua kebutuhan mereka tanpa terkecuali. tak kanatil hadis surah tak dilusulusal Quran. Maka dikarenakan penjelasan yang tadi dijelaskan oleh Syekh Bas, surat ini adalah tak sal Quran sebanding dengan seperti Al-Quran anha nazalat zalat tauhidillahi mahdon khalisan lesa ma'usayun karena ayat ini turun dalam menjelaskan tentang tauhid pengesahan Allah secara murni semurni-murninya tanpa ada Singgungan yang lain tentang masalah selain dalam hukum-hukum syar'i cukup dengan masalah tauhid tok yang dikandung dalam ayat ini dikatakan suratul akidah, suratul tauhid dan surat al-ikhlas. Dan telah kita sebutkan tadi bahwasanya kalimat tauhid adalah kalimat al ikhlas, kalimat takwa dan yang semisalnya. Pemirsa ya, ikhwah. Wal Quran aksamun salah satun dan Quran adalah aksamun salah satun tiga bagian. Quran aksamun salah satun tiga bagian. Kismun yukhbiru anillahi wa ansifati wa asma'i wa haqhi wa hadhihi surah. Bagian yang pertama, Quran ini adalah mengkabarkan tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, nama-namanya dan haknya. Dan inilah surat Al-Ikhlas tadi surat Tauhid. Wa kismun sanin dan bagian yang kedua yukhbiru amma kana wa ma yakunu memberitakan dari apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Kabar-kabar yang telah lalu, ya kan? Tentang masalah ars, tentang masalah surga, dan yang akan datang dalam surga, dan semuanya. Kabar tentang apa yang terkait dengan umat-umat yang sebelum ini. Semuanya dijelaskan oleh Allah di dalam dalam Al-Quran al ke bagian yang ketiga awamir wa nawahi, perintah-perintah dan larangan-larangan. Bagian kedua tadi yang telah kita ketahui bahwa dalam Al-Qur'an banyak sekali kisah tentang umat yang sebelum kita, misalnya Firaun dan kaumnya. Misalnya kaum Ad, kaum Sabak Ya kan? Misalnya kaum Samud, dan bagaimana keadaan mereka semuanya telah dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quran tersebut. Ini bagian kedua. Bagian ketiga, awamir wa nahwai perintah-perintah dan larangan-larangan. Peserta di surat tak dilusul Al-Quran, maka surat Al-Ikhlas tadi menjadilah sepertiga Al-Quran bandingannya. Kenapa? Karena termasuk bagian yang pertama tentang hak-haknya Allah, tentang nama-nama, tentang sifat-sifatnya. Yang kedua yang ketiga beda. Lianna nadrat mahdan fi tauhidillah wal ikhlas lahu wa bayani haqqihi subhanahu wa ta'ala karena Al-Qur'an karena qul wallahu ahad ini adalah turun secara murni dalam menjelaskan tentang tauhid kepada Allah tentang ikhlas hanyalah untuk Allah tentang bayan penjelasan haknya Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Oh ya, Dan kalimat ini, kalimat tauhid ini ya, ikhwah, nggak ada hentinya penjelasan tentang masalah tauhid nggak ada hentinya Rasulullah SAW semenjak beliau diutus sampai akhir hayat beliau menjelaskan tentang kalimat tauhid tentang syirik sebagaimana yang terkandung dalam hadis-hadis yang sangat masyhur sebagian istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang masalah apa? Tentang mereka yang lihat di Arul Habasah, ya kan? Di bumi Ethiopia. Adanya apa? kanais, kanisa-kanisa. Hmm. Tentang suar-suar gambar-gambar yang ada di situ. Rasulullah mengatakan, "Ulaiki idza mata fi umratul salih banu ala qabrihim masjidah." Mereka itu wahai kalian yang mendengarkan, ya kan? Kata Rasulullah SAW. Jika ada yang mati di antara mereka orang-orang yang salah, maka mereka bangun di atas kuburannya menghasut atas kuburan mereka. Sampai hari ini berlanjut di mana-mana kuburan di dalam mas, masjid, ya kan? Khususnya dari orang-orang sufi dan para penguasa jahil dalam perkara ini. Baik. Setelah kita habis dalam bab pertama dan bab kedua dan selanjutnya setelah kita baca sambil bersabar mudah-mudahan sampai selesai dari kitab kita ini alhamdulillah alamin.